Ini makna wajah. Kemudian yang keempat. Yang keempat wasyaddan mi'zar. Al-mi'zar artinya al-izar, yaitu pakaian. Ketika digambarkan bahwa wasyaddan mi'zar maksudnya kinayah an i'tizalin nisa. Ini sudah tidak mendekati istrinya lagi sebagai pelaksanaan dari firman Allah wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Sudah. Dan ternyata orang yang itikaf dia benar-benar mengambil jalan istrinya. Begitu pulang tanggal pertama bulan Syawal ketemu istri seperti malam pertama lagi. Subhanallah. Jadi di sini ada maknanya bahwa salah satu target Ramadan adalah mengendalikan nafsu. Allah Subhanahu wa taala membikin atau mengajarkan ibadah-ibadah kepada kita yang masing-masing mempunyai target. Solat misalnya. solat ini diantara targetnya adalah al-indibat, kesigapan dalam mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Sibuk apapun, hmm. tugas apapun, termasuk perang membela Allah. Kalau sudah tiba waktu sholat, jangan ditunda. Sampai Allah menurunkan sholat khauf, sholat pada saat perang. Kenapa? Karena target sholat itulah al-indibal fitah ta'zimillah fi awqat muayyana yaitu kesegapan mengutamakan Allah pada waktu yang telah ditentukan sibuk apapun urusan apapun kalau sudah dibawa bawah sholat jangan sampai main-main kemudian haji haji lebih kepada at-tadhiyah pengorbanan at-tadhiyah bil mal wal waqt wasyu'ur yaitu dia berkorban harta, pikiran, perasaan, pekerjaan, waktu, semua bahkan termasuk kebersamaan keluarga dia berkorban hanya untuk mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ibadah haji oleh Allah diikat dengan tempat tertentu. Maka dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya bahkan hanya untuk mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala Maka di situ dia berkorban harta, pikiran, perasaan dan sebagainya. Ini termasuk juga salah satu target daripada ibadah haji. Kemudian ibadah harta, zakat. Zakat adalah at-tanazul anil istihqaq, anil syu'ur bil istihqaq bima. Kita di antara targetnya adalah melakukan tanazul. Jangan sampai muncul di hati bahwa kita pemilik mutlak harta ini. Bahwa pemilik mutlak adalah Allah Aku siap ikut kata Allah. Kata Allah keluarkan keluarga, Dan aku hanya pelaksana. Bahwa mal mal Allah itu harta milik Allah. Aku hanya pelaksana. Maka tidak boleh lebih seorang merasa memiliki secara mutlak. Maka dia wajib mengeluarkannya karena aku bukan milik mutlak. Aku milik aku milik Allah dan dia milik, dan harta ini milik Allah, maka aku bertanazul. Jangan sampai ada bahaya di hati. Itu zakat. Lalu kemudian puasa Ramadan secara khusus adalah mengendalikan nafsu. Ini intinya. Perhatikan bagaimana kita dikondisikan selama sebulan penuh untuk mengendalikan nafsu. Siap nafsu makan, nafsu minum, nafsu bersenang-senang istri. Tahan. Malam Allah izinkan nafsu makan, nafsu minum, dan sama istri. Itu sepuluh pertama. Dan malam korbankan nafsu tidur. Perbanyak qiyamul mulai. Terus sampai sepuluh pertama selesai. Sepuluh. hari, malam masih boleh nafsu makan, minum, dan nafsu bersama istri. Lalu kemudian nafsu tidur dikurangi pada malam hari. Sampai 10 terakhir. Sampai 10, sampai 20, tanggal 20. Begitu masuk tanggal 21 sampai 10 terakhir, di sini berbeda sudah. Untuk malam dan siang, istri tidak boleh sudah. Kita beritikaf Maksudnya kita beritikaf maksudnya. Kita memfokuskan diri untuk Allah, kita beritikaf kata Allah wa la tubashiruhun wa antum aqifun fil masjid. Kita utamakan Allah. Malamnya untuk Allah, siangnya untuk Allah, Sebelumnya. Makanya di sini dikatakan Nabi wa syaddal mizan. Ini dia. Maknanya syaddal mizan. Sampai termasuk dengan istrinya sudah di ambil jalan. Inilah salah satu contoh mujahadah yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi dari hadis eh, yang kelima.